jarang eh, jarang-jarang saya ngucapin salam karena belum punya Tuhan. Saya salah satu orang yang sering mengilustrasikan uh, saya sembah hawa pun terkadang seperti itu. Uh, banyak Tuhan nih karena belum menemukan baru menemukan di Quran baru la bafi. Jadi baru bentuk tidak ada keraguan karena menurut saya Eh, kebenaran itu adalah ketidakberdayaan dan ketidaktahuan. Mungkin seperti itu karena belum menemukan hakikat kebenaran. Uh, nah di sini saya coba hadir dua kali di Keduri Cinta. Mulai di hati saya ada motivasi untuk mencari siapa sih wujudnya Allah gitu. Yang katanya Allah itu kayak apa sih gitu. Baru kayak gitu kebetulan memang saya uh, coba bermusik juga. Uh, ya lagu-lagu kami sering protes terhadap uh, bentuk ketuhanan karena memang kami tidak mau terjebak oleh ruang paganisme tersebut ketika kita mengilustrasikan uh, yang kami uh, yang yang kebetulan saya dari komunitas punk bapak yang memang anti dengan agama anarkis kayak gitu uh, di sini kami kepengen bahwa um, pang itu teman-teman pang atau teman-teman kami yang ada di jalan uh, mereka coba ditunjukin Tuhan uh, hakikat Tuhan yang sebenarnya itu karena uh, kami butuh itu dan teman-teman kami pun butuh itu karena sama itu sangat krisis pada saat itu mungkin bisa kayak tulis tulisan abang itu kali ya ateis ateis bodoh dah iya iya pada intinya saya Dharma Putra kalau memang saya dijebloskan ke dalam api neraka pun saya siap seperti itu karena terus terang saya belum tahu wujudnya Allah seperti apa atau hanya cuman dirasa dengan kesabaran kesabaran kesabaran seperti itu atau mungkin dengan dengan alam coba mengkaji Tuhan seperti itu e, mungkin itu aja e, tolong dijelaskan bahwa tingkat kesabaran dan sekali lagi Cak Nun bukan idol jadi jangan kita berhalangan beliau kasihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan namanya Dharma Putra seorang yang namanya Buddha melakukan suatu benduran terhadap suatu sistem tata nilai yang Hindu waktu itu ya permas dirinya mencari kesejatian sehingga mencapai dharma gitu kan eh, ada supaya ada keseimbangan dan memori itu masih tertancap mohon siapa di depan merespon dulu karena Canu masih menyerap katanya takut kalau sudah menyerap nanti kebanyakan memutarkan nah itu bahaya tidak ya. bisa dihentikan nanti Mantap. Ya oke teman-teman sekalian Saya sangat bahagia dan saya kangen sama Anda you full kata Mbak Honda kata Begitu banyak hal yang ingin saya respon dari Anda semua Dari serapan-serapan tadi itu Mengenai kesabaran juga tadi kita sudah diskusi di sebelah sana sama Mas Rusdi, Gandhi dan semuanya jadi ayo pelan-pelan sambil mudah-mudahan terjawab. Nanti saya diingatkan kalau ada poin-poin yang saya belum saya tidak ingat. Yang pertama saya kasih, saya ingin ajak Anda untuk mengingat ilmu yang paling dasar bagi orang hidup. Jadi kalau Anda tadi ngomong mengenai Tuhan itu gimana sih sebenarnya? Itu itu Allah sangat cinta sama pernyataan Anda itu. Dan Anda kalau tidak kenal dia, Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada Anda. Jangan khawatir. Allah itu sangat rendah hati, dia pura-pura marah, padahal dia kan maha besar, dia sebenarnya tidak marah. Allah itu punya kekuatan yang tidak ada batasnya, tapi dia mau sabar. Bayangin Allah sabar itu. Gitu. Jadi saat Anda tadi ngomong, saya masuk neraka pun ikhlas, tadi saya bicara di sana. Uh, di diskusi tadi ya kalau memang Allah nyuruh Anda masuk neraka, Anda jangan gerundel. Ya Allah, saya karena perintahmu maka ke neraka pun aku mau. Kan gitu ya. Nah kalau Anda begitu, Anda bilang tadi kan ya sudahlah kalau saya masuk neraka gitu ya. Kalau Anda begitu, Anda nanti dapat gerasi dari Allah. Gitu loh, dapat gerasi. Karena apa? Lo dia ikhlas kok masuk neraka. Kalau ente masuk neraka sambil aduh masuk neraka, terus Tuhan ketawa, kowe iki wis mlebu neraka ngrundel. Jadi kalau Anda kan kunci utamanya adalah menyatukan diri dengan ganda Allah. Allah ini terserah kamu sebut siapa, kamu sebut kamu sebut. Ini kan kayak Dadang ini kan menyamar dia. Dia memerankan peran-peran iblis kecil-kecilan lagi. Gitu. Dan Tuhan tahu persis itu. Ya rapopo apa-apa, cah Itu kira-kira. Dan itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang kafir. Dia menikmati hubungannya sama Tuhan dengan caranya yang mesra. yang begitu kan? Sebenarnya Dadang itu sangat soleh. Soleh itu artinya iso nolah-nolah. Artinya dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia ejek, dia goda. Demi Tuhan saya ateis itu kan dia menggoda orang lain, dia merangsang cara berpikir orang lain supaya hidup, supaya cair kata menurut karena menurut Habib tadi Adino Aklon kan gitu kan Adino Aklon. Jadi saya ingin kasih dasar dulu eh, dari pernyataan Mas yang dari IPA tadi ya dari dari ilmu pasti tadi. Gini, yang sudah banyak sekali yang kita serap selama Ma'iyah-Ma'iyah tiga bulan ini di Jogja, Surabaya, Jombang, Malang. Nah, saya tidak datang tiga bulan ini dengan kebahagiaan karena saya melihat sudah jadi ini, sudah gitu, cinta. Sudah jadi itu artinya apa? Berbuat untuk, untuk Indonesia. Revolusi. Tuhan sendiri belum ngapa-ngapain ya. Masih dibiarkan sama Tuhan itu masih dibiarkan masih di ya masih disayang dikasih apa dikit-dikit itu masih disayang gitu loh. kalau sudah tidak disayang langsung longsornya nggak hanya di Bandung gitu loh jadi masih disayang oke dan itu berlangsungnya ya insya Allah satu sampai tiga tahun ini lah gitu. kalau enggak ya sabar lagi kok repot Uh, bisa mbok ruwet. Gak masalah. Mulai kok repot. Cari ini ahli pluralisme. Ya gak apa-apa lah. Saya juga tidak usah dikasih toga apapun lah. Saya bukan tokoh pluralisme dan juga bukan tokoh apapun. Saya harus melepas semua atribut-atribut itu karena saya tidak mau dibebani oleh dunia. Karena dunia ini terlalu kecil dan jangan ditaruh di kepala saya. Gitu kan. Dunia hanya di genggaman tangan saya kadang-kadang tak mainin seperti kelereng kan begitu. Kalau dunia masih besar bagimu, maka engkau belum memiliki kebesaran sejati. Kalau dunia sudah kecil bagimu, ringan, semua itu oke. Okay. Ayo wes kan masa karepmu ayo, ayo saya terus terus ayo ayo ayo. Oh, bongkeng dhewe kon wes ayo ayo gitu ya. Itu. Eh ini ini soal nanti, soal nanti bahwa kalau dunia sudah kecil bagimu. Wa amat dunia sahirah tapi gue kok gue rada dukur ilmune iki. Enggak, kabeh liberal lu masih lu masih Oke, saya ingin ilmu sederhana. Jadi kalau Anda mau belajar bernegara, bikin kesenian, berkomunikasi, berdagang, itu mata kuliahnya, mata pelajarannya kan ada visipol, gitu. Ya fakultasnya ada fakultas ekonomi, ada ekonomi perusahaan, ada ekonomi perdagangan, ada ilmu komunikasi, ilmu diplomasi gitu-gitu ya. Itu namanya muamalah. Jadi semua yang urusan muamalah itu fakultasnya fakultas ilmu sosial. Nah di luar muamalah yang merupakan inti agama namanya mahdoh kalau dalam Islam. Mahdoh itu intinya adalah pusatnya adalah tauhid Pertanyaan saya, kalau muamalah itu tadi mata kuliahnya adalah ilmu-ilmu sosial, kalau tauhid supaya Anda bertauhid dengan baik, supaya anak-anakmu besok-besok menjadi pentauhid kepada Allah yang baik, itu mata pelajarannya apa? Ini saya nanya kemana-mana. Mata pelajarannya apa? Supaya tauhidmu hebat. Apa? Apa? Matematika, satu. Terus? Fisika. Fisika. Apalagi? biologi, kimia. Kalau menurut Sabram urut-urutannya biologi, kimia, fisika, tapi cara untuk mematangkan semuanya itu untuk mendasari semua namanya matematika kan. Jadi ilmu yang terutama di dalam Islam itu justru adalah biologi, fisika, kimia, dan matematika. Nah ini, ini tidak ada tafsir seperti ini. Di seluruh dunia baru ada di Maya. Betul ya? Nah ini saya omongkan intinya dulu, tapi tolong ini menjadi bahan berpikir saja untuk buka jendela Anda. Ini serius, ini sungguh-sungguh. Anda tidak akan menemukan tauhidmu dengan Tuhan kalau Anda tidak mempelajari empat itu. Tidak berarti Anda lantas masuk fakultas itu, Dinda. Tapi Anda mempelajari fisikanya alam dan dirimu. Anda mempelajari matematikanya kenyataan. Anda mempelajari kimiawinya kebudayaan, kimiawinya tanah, air, dan logam-logam. Kan begitu? Anda mempelajari biologinya. Fil alfa kiwa fi angfusikum. Kan gitu. Fil alfa, alfa itu jamak dari ufuk. Ufuk itu cakrawala. Jadi ketika Muhammad disuruh Jibril, ikra, baca, Muhammad menjawab ma ana qari kula mboten saged maos. Iqra ya Muhammad. Ma ana qari kata Muhammad karena dia orang Arab. Sama dengan Habib kita. Coba dia orang Betawi. Tiga kali disuruh baca marah dia. Ini malaikat apa ini? Apaan ini? Ngasih nyuruhin. jadi murah bisa Timur. Ini malaikat siapa? Pokoknya ini ngongkon moco gak nggak sing diwaca apa. Nek anjane ngongkon moco nggo buku tau apa ngono lho, komik-komik tau apa ngono lho. Ngongkon moco gak ngerti buku. Berarti apa yang dibaca? Biologi kan gitu. Fisika, kimia, matematika. Kalau kamu sudah akrab dengan itu, baru kamu ilmu sosial. Kan begitu. Kalau kamu menyadari, ya Allah cacing, ya Allah cacing, kluket kluket ya Allah, gini, gini, gini, gini. Ya Allah, terus akhirnya ya oh, lah jos temen aja. deh, Gitu kan. Delok cacing tak jos. Delok untu, ya Allah untung, jos temen. Ngoyok, ya Allah. Wih enak ya Allah ya enak ngoyok. Ya Allah, niku ngoyo tak niku enak. Kakek jadwal niku sing nyekel sampean dhewe jadwal oh, yo iya niku menteri koordinator Menko Kesra lo gak iso jadwal nguyuhe wong gak iso. SBY jadwal tanggal 14 Maret 2010 kencing jam 7.10. Berikutnya kencing jam 9.20. Ayo ono jadwal kaya ngene. Gak iso dul kon jadwal oyo oh, ae eh, gak iso. Mulane kon sing sabar karo uripmu. kon jadwalmu yo lho gak iso. Gak iso AC Milan lawan MU. Meskipun Rooney dua kali mencetakkan gol, Aku gak delok ya, cuman kerung-kerung. Tapi dia tidak menjadwal itu. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia akan bisa memasukkan gol. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai hidupmu. Tidak tahu apa-apa. Besok pagi kamu akan di mana, kemana, ngapain, kena apa, tertimpa apa, you know nothing. Betul enggak? Apa bekalmu untuk menghadapi ketidaktahuan? Apa bekal utama untuk menghadapi ketidaktahuan? Sabar. Enggak ngerti ya. Sik sik ya, wis tahan tenan ono sik tahan. Guru merugi, iki iki iki iki kartune guru kawan apik didelok sik. Nah diutut sik. Sing sabar itu estetika namanya ono gaple langsung ngene gak enak ya. Didelok sik. Karo bojomu langsung buat buat buat Iku jenenge gaya Budi Harjono iku jenenge. Sedikit demi sedikit, re. Jari teh, dicopot sidik. Ya. Kendite. Terus diteleni di lawang. Coba melakukan mubeng deh. Muhammad nah, kudu kudu kudu kudu kudu kan jaraknya kan tertinggal di sana kembali Set set set set set pro itu ya bobongnya ya toh nah, sedikit demi sedikit nggak langsung radikal nggak ya enak nggak ya enak yang enak itu bersabar dilihat dikit-dikit barang koyok ngene Lah iya iya no. Habib ada kan jember ngomong protokol ini no Itu protokol protokol. Orang itu ayo ini. Dijawab. ini ahli anu, kondo ini Aku bertanya, mudorot apa yang ditimbulkan oleh kata-kata yang menurut pengetahuan umum itu jorok? Di dalam komunikasi ini tadi, menciptakan mudorot apa? Hmm? Kegembiraan yang luar biasa. Betul enggak? Betul enggak? Negatifnya apa? Gak apa? Gak apa? Negatif. Malu apa? Gak malu. Gak malu. Wong bojone jek nyusoni anake jinteni karo bojo. Durung turu, Dik. Bareng ya, Mas. Bocok meneh. Durung turu, Dik. Ajeng sedakon apa, Mas? ayo masuk ora sedekah terus akhirnya terus kerungu anaknya sudah mulai tertidur ya ibu tilang rokok begitu sarungnya dicopot Allahu Akbar Allahu Akbar lo lah kok wis sahur ya kasih temen Loh, saya tanya, ini kemesraan yang mengembirakan ataukah pornografi? Pornografi itu apa? Aku gak paham, paham satu muda tak gak muda. Kan gitu kan? Nek muda nih antara bojo kate apa? Masa buti sarungan ngono. Sarungnya melok melbu. Ya, ya. Lagi gak sida mau anak elek anak. Ya Allah, ya Allah nikmatnya duniamu ya Allah. Kami orang-orang kendiri cinta, orang-orang yang mengisi kesabaran ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang kau anugerahkan terus-menerus. Bahkan kata yang kotor itu menjadi keindahan yang luar biasa. Iya dah, iya dah Ustaz ya, betul nggak? Lu ya apa nih Habib ngene ngomong sok kan? Tapi Mana ana apa-apa santai saya tanggung jawab. Oke, okay, jadi pedoman pertama itu tadi ya. Oke, okay, sekarang uh, bagaimana? Saya ngomong kesabaran dulu sebagaimana yang sudah dibicarakan atau komprehensif saja sekalian menjawab teman-teman tadi. Gitu ya. Komprehensif saja. Jadi sekarang gini aja, kita terminologi saja. Ada kesab, katakanlah ada subbab kesabaran dan Allah kesabaran dan teknologi, kesabaran dan ilmu. Kita ambil tiga aja. Yang paling akrab sama Anda teknologi aja. Saya tanya Gandhi mana Gandhi? Gandhi dulu kita kan kalau sekarang komputer sudah sampai tingkat yang luar biasa. Sekarang itu RAM okay. hard disk sekarang untuk untuk operating sistemnya berapa? Rata-rata yang paling canggih berapa? Mac, Mac, Mac. Halo. Misalnya Windows saja, Windows yang paling baru, apa Vista, apa Seven, apa terserah. Kalau operating sistemnya aja hanya sekitar di bawah 700 megabyte. megabyte. Tujuh ratus. Anda sebut hanya tujuh ratus. Iya. Seluruh harddisknya berapa giga? Saat ini sudah sampai satu tera. Satu tera. Tera jana. ya, oke. Harddisk yang pertama berapa mega? Sekian tahun lalu. Windows yang pertama. Seingat saya masih 1,2 megabyte pakai disket masih. itu masih DOS kalau itu itu belum Windows satu-satu ya, sudah disket juga sudah artis sekarang saya tanya kecepatannya ketika DOS dan Windows pertama dibanding yang sekarang ini kira-kira berapa kali lipat udah jauh banget ya. jauh banget handphone Nokia zaman Nokia pisang dibanding saiki itu M berapa itu ya? Itu kira-kira kecepatannya berlipat-lipat kan? Anda merasa lelet nggak handphone Anda? Sok-sok. Aduh lelet, aduh lelet. Loh padahal itu sudah luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Anda sudah kehilangan kesabaran sekian puluh persen setelah ada teknologi memudahkan hidup Anda. Kan gitu? Apa saja yang lain? Sekarang aku takon. Anda, saya tadi dari Jogja jam 6 pagi mendarat jam 7 pagi. Besok pagi saya jam 6 pagi dari Cengkareng sampai jadi jam 7 pagi. Begitu cepatnya Jakarta Jogja. Dulu saya ke tim ini saya naik kereta semalaman sampai di sini sekitar jam 5 pagi, jam 6 pagi. Terus pulangnya masih nunggu 2-3 hari lagi. Jadi mekanisme setelah ada teknologi ini begitu canggihnya, begitu cepatnya. Sehingga sedikit saja lambat kita merasa itu tidak. Kita sebut itu lemot, itu lelet dan lain sebagainya. Gajah Mada dulu menempuh dari sini ke Madagaskar berapa bulan? Dari sini sampai Ethiopia, sampai Jerman, Gajah Mada dulu menguasai sepertiga dunia. Minggu. Pencapaian Anda sama SBY sama Gajah Mada hebat mana? Jadi kalau kita ngomong kesabaran teman-teman sekalian, semakin instan membuat semakin teknologi membuat kita instan, semakin kita kehilangan energi kesabaran. Nah sekarang kesabaran itu energi atau frekuensi atau apa nanti tolong dirumuskan sama Sabran kalau dia datang. Karena semua itu sebenarnya energi. Nah kesabaran adalah salah satu satuan energi. Tadi sudah kita bicarakan di sana bagaimana mengelola kesabaran dan seterusnya. Oke. Jadi teknologi tahu ya sekarang Anda yang sebut budaya instan itu kan membuat Anda tidak sabar. Tapi Anda orang Maia, menurut saya, Anda sudah sangat tulus dalam soal kesabaran. Tidak usah soal Indonesia, mau duduk sampai jam 3 pagi. Aku takon ayo dole o makhluk di saat dunia. Sehingga saya kaya awakmu iki, gue kaya gini. Gak nguyu, gak nese, gak mangan, gak lapor-lapor, lungguh demi ilmu, demi pencerahan, demi Allah. Kan begitu? Jadi kalau Anda bikin diri cinta Bang Matar misalnya, apa ah, sih Mak Gak Nggak ngerti-ngerti saya. Loh, memang Anda tidak diajari jurus-jurus. Anda cuma saya aja nimba yang banyak. Anda saya ajak jalan. Nggak jelas tujuannya. Terus jalan aja. Saya tanya, Anda sekarang sekali jalan berapa kilometer? Dalam sehari kira-kira jalan berapa kilometer? Sehari? Steve, Anda. Yang lainnya umum. Belum tentu setengah kilometer mas lainnya mas. Saya masih ngalamin mas jalan 30 km, 40 kilometer saya masih ngalamin. Dan itu belum lama. Anda tidak pernah mengalami jalan lebih dari 10 kilometer itu Anda tidak punya simpanan energi, simpanan energi yang sangat berguna bagi hidup Anda. Gitu ya. Jadi, sebentar, ini tadi saya setelah te setelah teknologi kesabaran dan teknologi kemudian nah saya switch ke Nabi Musa dulu Nabi Musa itu tidak lulus kesabaran. Anda sudah lulus malahan. Nabi Musa itu berguru tidak jadi sarjana. Tiga kali dipecat DO dia. boleh Nabi Khidir itu enggak? Lu gimana sih kapal kok dibocorkan? Musa, saya kan sudah bilang kalau ikut saya diem kamu. Sampai Idza waqa'atil waqi'ah. Kamu diem dulu. Musa tidak sabar. Kapal dibocorkan. Terus mendarat anak kecil dicekik. Musa tidak sabar lagi. Loh gimana sih kok anak dicekik? Teroris ditangkap itu maksudnya bagaimana? Kok ada teroris ditangkap? Atas dasar hukum yang mana itu? Siapa itu teroris? Siapa yang bisa mengklaim itu teroris atau bukan teroris? Bagaimana mungkin identitas bisa ditangkap? Yang boleh ditangkap adalah orang yang sedang melakukan kesalahan. Betul nggak? Nggak bisa. Oh si Dharma ini teroris terus saya tangkap. Nggak bisa. Saya harus nunggu dia bikin bom dan meledak baru saya tangkap dia. Kan begitu. Nggak bisa kalau diklaim terus. Kan begitu. So, eh. Dulmatin itu cuman karena dia merasa terancam, karena dia juga memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, dia merasa terancam, dia jaga-jaga dong. saya mau, saya bisa ditembak, saya harus punya senjata juga. Tapi dia tidak sedang melakukan, akan melakukan penyerbuan kemanapun dia yang diserbu kok. Juga yang di Temanggung, dia yang diserbu kok. Masa diserbu nggak membela diri? Tentu saja ketika kemudian tembak-tembakan nah itu yang satu menyerbu, yang satu membela diri kan begitu. Tapi sekali lagi identitas nggak bisa ditangkap. Hanya karena kita menurut, oh dia kafir terus kita tangkap, Tidak bisa. Kita harus menunggu kekufurannya berlangsung baru kita tangkap, kan begitu? Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas, Ustaz? Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah. Tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai plus satu. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat dua. Loh, enak itu yang menurut. Lah kok negoro wani-wani ngelancangi Gusti Lalu kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir kan gitu kan? Musa tidak sabar. Pecat dia. Adegan ketiga mendirikan apa? Menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama anda, <laughs> Anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabaran? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Ya enggak, enggak ada batasnya. Ya yes, pokoknya bojomu turun terus, mbok kapan metenge turun terus gak jadi meneh, turunnya meneh, gak jadi meneh, turunnya meneh gitu. Tancep terus. Bagi ya Budi, tidur sama istri itu sama dengan wiritan. Gede-gede Liko irop. Jadi karo garap bujune karo ini Boleh ndak itu? Saya ingat cerita yang lama dulu Rasulullah itu kan jengkel. Perang sudah berlalu kok ini jek ngasah pedang, jek jihad-jihad terus Rasulullah bilang, "Wis apa no le kabeh pasukan Islam pulang." Sudah tidak ada perang lagi, sudah Fathu Makkah. Kamu pulang, mesralah sama istrimu, tidurlah sama istrimu. Tidur sama istri satu kali dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir. Kan gitu kan? Lu pitung puluh lu. Akhirnya ya ibu bulan deh. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210? Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan berbagai macam lah dan dan piye ya. Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau <laughs> harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita <clears throat> bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuma salahnya sabar, jalan nggak jelas 10 tahun gini terus tapi saya tanya sama Anda, Anda bilang tadi nanti pulang juga tiga empat hari kembali rutin, tapi saya tanya ada perubahan nggak pada Anda? Ada perubahan nggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja ada perubahan nggak? Mohon maaf. Nggak, maksudnya Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu. Ada. Anda lebih lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul nggak? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuman Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti, saya bilang sama Mas puji iki wis dadi arek-arek iki cuman mereka belum tahu biarin aja ndak tahu nanti begitu mereka menghadapi sesuatu loh ternyata aku bisa ngatasi lo dulu saya cuma diajak nimbo, seribu timbo, jalan 10 kilo tiap hari. Tidak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuma kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan gitu. Jadi kalau ngomong kesabaran banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya juga, juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus dia, Anda nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa tuh. Emang bisa kok bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Nggak bisa. Harus kerja sama sama jin, sama Nyai gitu, sama macam-macam gitu ya. Kalau Mbah Iki, Mbah Iko, kalau Brojo Musti ya. Oh, tenang malaikat, kabel semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. <laughs> Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinan, itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan kamu proklamirkan kemerdekaan. Kan itu kan? Jadi atas jasa Belanda maka ada Indonesia. Kalau tidak ada Belanda datang ke sini, tidak ada Indonesia yang ada Mataram, ngayu Jogarto, Keraton Kelungkung, Keraton Mangui, Keraton Denpasar kan gitu. Nah karena Allah mengutus Belanda, VOC, ke sini maka Alhamdulillah menjadi negara Republik Indonesia. Sekarang kamu bingung sendiri. Kan gitu. Jadi itu semua di atas kemampuan kita. Yang bisa saya lakukan sederhana yaitu menyiapkan siapapun yang bersama saya menjadi manusia yang lebih tangguh. Manusia yang lebih tenang, manusia yang lebih luas pengetahuannya, manusia yang memiliki manajemen keluar dan ke dalam dirinya lebih dewasa dari sebelumnya. Dan saya melihat orang-orang maknya, dan saya juga tidak bersikeras Anda jadi orang maknya atau tidak juga gak masalah lah. Kata maknya jangan jangan terlalu dilembagakan itu itu hanya untuk hanya untuk ingatan ilmu, ilmu saja, ingatan kesadaran saja, tapi tidak usah jadi NU, tidak usah jadi Muhammadiyah. Eh? Itu aran saja, tidak usah menjadi lembaga yang serem-serem dan difanatiki yang tidak usah. Senyum-senyum aja lah. Anda yang PKB tetap PKB aja, tidak ada masalah. Yang PKS tetap PKS, tidak ada masalah. Kan. Cuman tolong makyahkan mereka, karena Anda sudah mengenal bermacam-macam hal. Termasuk tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi apa ya dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya. 65 65. Itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawam Raharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya yang aktivis-aktivis liberal sama yang yang disebut radikal-radikal kan gitu datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu. Mas eh, Pak Romo Muji juga dicabut. Saya enggak. Enggak usah dicabut. Saya kalau mau nyuruh nyabut tidak mau. Ketanggungan. Nah anjani dicabut NKRI dicabut nulaku. Itu demi Allah saya ya, ya NKRI dicabut sudah tidak legitimate di negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut? Cacing-cacing kecil seperti ini. Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi ada pidato kenegaraan sedikit lagi gitu. <laughs> Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum tapi jadi maiyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. dia harus jaga wibawa sebagai ketua loh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Bilang, itu kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari JLBI kalau mesti marah. Enggak itu. Pak Wafud tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak kalau ini dicabut akan menambah kecemasan. Lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi. Iya wani. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti agama dina lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari konstit apa dari parlemen lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah Kang Mahfud aja lah bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya. Baru ini dicabut, terus dikasih yang baru ya bilang gitu. Itu dari ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada lima macam kebaikan. Satu khair itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umaro. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Loh, kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manit tako. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal dicapai secara spiritual oleh setiap orang sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji tidak ada ketua mahkamah konstitusi, konstitusi mabrur tidak ada presiden mabrur tidak ada pedagang mabrur tidak ada kiai mabrur tidak ada yang ada haji mabrur karena dia spesial terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan berarti Anda punya ihsan, kan begitu. Anda tidak harus membayar apa-apa tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah yang kelima soleh, soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Semakin kalau masih ada orang yang merasa terancam berarti belum soleh. Nah pasal ini aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih. Gitu. Jadi teman-teman YLBI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. itu ya. Kira-kira seperti itu, tidak mudah dadang, tidak mudah. Sidang seperti itu ngomong harus formal hanya 15 menit, tapi harus merangkum seluruh masalah tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya maturnuwun. Gitu Sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI, tapi enggak loh tadi. Setahu saya yang saya alami tidak mereka saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan makiyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata semuanya oke. Okay. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, eh dajal, dajal, dajal. Bujo ono saya nanya, halal darahnya, halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti tau kalau ada gitu-gitu. Aku takut sih di sing ini dajal. Ulil taku. Ulil cak, temen ada aku. Ayo aku ngono, ayo aku dajal, dajal. Ayo sapa sih, ngomong aku dajal. Aja iya, yo, ayo lapor. Kayak terus aku dajal. Ngono nek aku dikrono dajal. Kayak terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis dajal. Siungan aku biyen. Iku dawa. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya jadi, bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya kan begitu. Atau saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, di mana-mana orang cantik itu tidak pernah saya cantik loh. Tidak ono. Itu jenenge kemayu. Orang ganteng bagus, aku bagus loh. Orang aku gembagus. Gitu? Ada orang ya sorry ya jangan marah ya, aku itu wong soleh loh. Orang ngomong ini. Ya orang ngomong dugangan ya gitu. Jadi saya disuruh menyebut diriku salah begitu. Enggak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minat barimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minat solikin. Tidak <laughs> no, Sobirin ada. Inna Allah ma'asobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. <laughs> Apa oh, kita belum sumur? Wah kita lari dekat Nirta Prajan. eling tak gue, Nirta Prajan. Wah kita lari ke sana. Wah kita ambil sobirin banyak tali itu. Begitu sampai di atas sumur dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'asobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati? Merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya, biar tuh. Sorry, aku soleh. gemetar kayak gini Gak bisa dong. itu loh. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu maksud yang tadi ya. Oke. Sekarang kita cicil. Nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran. Tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi mas ya. Itu Allah luar biasa loh mas. Soal memaafkan tadi lihat. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan. Kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan. Bukan. Terbalik kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah di, maka aku memaafkan kata Allah. Loh, aneh lah itu mas. Kudunia lah, nah aku gusti Allah, ya sakarepku tak sepuluh tak sepuluh. Kau ruwet kan, Nunu, nah aku gusti Allah. Ya. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lu enak tuh dia nganut kita. Lu Allah kayak gitu kok kamu nggak mau itu. Lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia tuh. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu dia ragu-ragu karena ah, dia agak aneh sama saya. Ntar asli mendul, lah semendul. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, ah, tak kasih banyak gitu mas dia mas. Itu sudah saya tanya, sudah interview. Dia. Nah, mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, menurut ini, menurut ini, nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya Orang sekarang ilallah, ilallah, ilallah, ilallah di mana tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya Ustaz ini, kiai ini kan begitu. Mendendakan. Dia ngomong la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha supaya dia tahu semua yang bukan Allah sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Yang begitu. Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gus Dur. Mbahnya Gus Dur itu Hadratus Syekh Hasyim Asari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh. Ditambah beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gustur ini, kan gitu. Nah, Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh. Kan gitu. Nah ini sekedar untuk untuk apa namanya untuk referensi. Saya mengerti apa yang anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralisme, ya, tapi sudah apa-apa lah maksud, masalah. Sudah ambil sana dunia, ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Kan begitu. Menurut caranya mas. Itu caranya menghibur orang, oleh gelar ini ya. Lalu kita baru Ruwet. Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. mau di kafir no kok ruwet. Ya no apa sampean iki terus iki ya apa nek kula kafir kok kepiye? Lah. Wong kula niku nek turu mawon Wiritan kuwi kafir liberal, kafir liberal. Kafir liberal. Teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang ke sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, betul nggak? Kita akan pahami mereka, kita akan apresiasi mereka. Kita tidak tanya, hey, eh, kamu sudah sholat belum? Enggak. Kita paling tanya, sudah minum belum? Betul enggak? Itu nanyanya saya kalau sudah dulu dalam masa muda es eh, depan karo panitia model di Cina di Jawa Timur panitia tadi ini cak wis mangan cak begitu datang turun bis wis mangan ayo dari rawan tak pecel itu Jawa Timur tapi tenang Bogor Bandung sini sudah sholat cak jadi aku mulai sing metu kene duduk barang api yang cukup dong yang barang barang ya Nah kita akan wis mengajak dalam keadaan kita lapar haus, kita nyamakan maka kita ikut bersyukur pada Allah terus si aku tak sembahyang. Si, gitu kan? Tapi nak teko dok tidak bisa sembahyang. Ya, cuk gak ngekei ngombe. Ngaji sembahyang. ni apa nih Gusti Allah aneh tak ya. lagi? Bok percaya sama orang lain, bok percaya bahwa Anda itu akan sholat, itu kan Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa, itu urusan Anda sama Allah, maksudnya Anda Anda jalankan, bok kita saling percaya, tidak usah kita ikut nagih gitu loh. Betul nggak? Tidak usah ikut nagih, saya percaya sama Anda. Kalau dasarnya menyebarkan Islam dari ketidakpercayaan kepada orang lain, bukan Islam yang kita sebarkan. Kan gitu. Dan Islam itu bukan lembaga. Tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani. Lembaganya NU, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Islamnya nggak ada kok. Organisasi Islam, nggak ada, nggak ada. Eh? Oh, pada politiknya. ya. Mungkin ini lembaga, bagus. Oke. Okay. Jadi akhirnya akhir itu sekalian dah. Ya. Meskipun kita jemaahnya tidak apa-apa kok. Teman-teman itu punya kecenderungan begitu kita pahami kok. Tapi boleh dong kita omong-omongan. Yuk kita berdialog dong dan sama-sama cari kebenaran. Bukan cari pembenaran atas dirimu sendiri toh. Kamu jangan ajak saya berdebat. Saya tidak akan mau karena saya kasihan. saya tadi bilang sama orang memuji, ini semua orang ribut orang memuji. Islam Kristen gini-gini. Saya sekarang saya itu mahkamah konstitusi lah nyasi lah ya. Romo, nah, sampean ini jadi orang Katolik itu kan karena menurut sampean Islam salah tuh. ya tak? Ngaku mau ngaku. Mesem deh. <laughs> Bagi sampean Islam salah tuh dan bukan agama tuh yang agama dia Katolik. Ngaku aja nggak apa-apa. Kita biasakan dialog seperti ini. <laughs> gitu ya, deh. Ya memang gitu. Bagi saya juga gitu, Kristen bukan agama. Itu bagi saya, cuma ini tidak pernah saya omongkan. Saya terpaksa ngomong ini karena ada konflik yang tidak mutu ini. Terpaksa aku ngomong. 99% pendapat saya tidak saya omongkan. Itulah kunci kesabaran hidup. Itulah kunci untuk menjaga perdamaian hidup. Masa anak elek ini, ini pengen ngomong kon kok rotok petok kan? Kenapa itu tidak kita tahan? Semakin Anda bersabar, semakin Anda menciptakan kemaslahatan kan begitu. Gimana sih? Masa semua pendapat kita omongkan? Apalagi mengklaim orang lain. Salah dan mengklaim diri sendiri, benar kan begitu. Itu saya punya pendapat sangat banyak mengenai SBY dan saya tidak pernah ngomong sebelum saya yakini bahwa kalau saya ngomong akan berakibat soleh itu. Kalau kira-kira saya ngomong nanti efeknya bukan kesolehan untuk apa saya ngomong. Mending saya simpen atau saya kembalikan kepada Allah. Begitu juga mengenai Kristen, saya nggak ngomong dan itu istrimu kok. Islam istriku, Kristen istrimu. Itu auratmu, ini auratku, nggak usah dibandingkan. Apa mana dijol-jol no, Nah, Gitu loh di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta itu begitu. Dia pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa lo? Agama itu istri. Gitu loh. Artinya tidak usah kita pertandingan antar yang mana yang lebih cantik. Bahwa istriku ini lebih anu loh daripada istrimu loh. Ya tidak usah ngono lah. Gitu loh. Dan kita juga tidak mempersoalkan kamu nikah apa tidak. Tidak usah. Terus bapak-bapak deh. Gak nikah Kalaupun kita akan perbaiki, ada jalannya. Bil hikmah wal mau'idotil wajati wajatihum bilati hiasan. Jangan Cak Nur kholis masjid, ngeletak lumpuh, terus kita datangi Cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampai yang sekarang insaf, bertobat insya Allah sembuh. Ya Allah, nak orang lorot ini. Itu terjadi benar. Cak Nur lumpuh ini Ini karena laknat Allah ini. Karena Cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Lho nak wong loro lho. Aku ah, kucing loro gak tega dakne. uang wong tiga digenek ngono. Ini lho teman-teman ini membela Islam, mengembangkan Islam tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Piye ta iki ora paham. Masa ada orang eh dajal kamu dajal dajal. Piye kan? ta? Aku yang ngerti aku yang calon nih aku menang lah. Tadi saya ngomong sepak bola itu kan ngomong hukum. Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offset, bukan aturan corner ball, handball, enggak. Yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol. Nah setelah ada gejala loh, ini pemain situ kok dodok dengar pegangan lawan, gitu? Ya ya toh dua ndodok itu gawang-gawang dengan ndodok yang ngenteni baru lah kok enak itu dodok nek kene akhirnya tiga garis Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendahului bola kan begitu. Maka diciptakan hukum offset. Nah, kesadaran sepak bola nomor satu bukan offset. Nomor satu adalah pandai bermain sepak bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram. Nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan kok.